Hadar rajul saleh. Masya Allah, orang itu sangat saleh. Tidak mutlak ada benda-benda, ada makhluk-makhluk yang dipuji, tetapi tidak mutlakan. Walakin alhamdal mutlak, tetapi alhamd yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini makna alhamdulillah. Alhamd hanya milik Allah Subhanahu wa taala.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 Illa man asamahullah. Kecuali orang-orang yang Allah jaga. Dari segala macam kekurangan-kekurangan. Fala yajuzu laka an taqula alhamdulillah maka tidak boleh kita mengatakan alhamdulillah. Tidak boleh. Karena maknanya berbeda dengan kita menyatakan si fulan baik, si fulan saleh. Kalau kita mengatakan alhamdulillah ini makna sudah berbeda.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 Bahkan orang-orang sombong jababirah, mutakabbirin, jabbar, Al-kafarah, orang-orang kafir, para tawud, para mulhidin. Enggak ada satu orang pun dari mereka yang menamakan diri mereka Allah. Tidak ada. Subhanallah. Tidak boleh dan subhanallah tidak terjadi. Tidak ada yang menamakan diri mereka Allah.